Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. adik Sariti. Lama aku mencarimu. Kakang mau beramai-ramai mengeroyok Kakang Sakapawa, anggota Ning Sewu. Ning Sewu? Anak muda itu? Ya, dia Kakang Saka dari Ning Sewu. Kalau saja ayah tahu kalian memusuhi dia. Tapi aku tadi tidak tahu adik Sariti. Sungguh. Ya sudah, aku akan kejar Kakang Saka. Aku ada perlu sama dia. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Sariti, kenapa kau ada di sini? Dan mau kemana? Mau kemana, mau kemana? Apa pedulimu? Kau, Kau masih tersinggung rupanya. Seumur hidup tak akan kulupakan kata-katamu yang menyakitkan tadi. Aku minta maaf, Sariti. Aku minta maaf. Aku sama sekali tidak bermaksud menghinamu. Itulah sebabnya aku pondang panti mencarimu. Mau apa kalau sudah ketemu? Mau minta maaf padamu, Sariti. Maafkan aku. Baik, kumaafkan. Kau bilang maafkan. Mulutmu yang mengatakan. Tetapi hatimu tidak. Sejak kapan kau tahu isi hatiku segala? Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak Naskah disusun oleh Ala Sunar Ide cerita Cece Suhyar Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Agi pada seri yang ke-13 ini menampilkan Rusli sebagai Surengkala, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Irin sebagai Jerang Sari, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu Raden Sakapalwaguna tanpa ia kehendaki telah terlibat perkelahian dengan Surengkala, salah seorang tokoh perkumpulan pengemis tongkat merah. Bahkan Surengkala telah mengeluarkan golok andalannya. Kau boleh saja menyebut aku pengecut, Paman. Tapi aku benar-benar tidak ingin berkelahi dengan kalian semua. Izinkan saya pergi, Paman. Anak-anak, kampung rapat! Jangan biarkan orang yang telah merendahkan perkumpulan kita ini pergi begitu saja. Ya, ya, saya hitung sampai tiga. Satu, dua... Persetan, selamat tinggal. Sariti, lama aku mencarimu. Kakang mau beramai-ramai mengeroyok Kakang Sakapawa, anggota Ning Sewu. Ning Sewu? anak muda itu? Ya, dia Kakang Saka dari Ningsewu. Kalau saja ayah tahu kalian memusuhi dia. Tapi aku tadi tidak tahu adik Sariti. Sungguh. Ya sudah, aku akan kejar Kakang Saka. Aku ada perlu sama dia. Saya pergi Kakang Sure. juga. Ada apa, Sariti? Sudah berhari-hari aku mencarimu, Kakang. Syukurlah hari ini bisa menemuimu. Saya menyesal telah berkelahi dengan orang-orangmu, Sariti. Ah, saya yang mesti minta maaf, Kakang. Mereka tidak tahu siapa Kakang. Ah, sudahlah, lupakan saja. Uh, saya, saya ingin sekali bicara dengan Kakang Saka. Oh, ya, duduklah Sariti. Kakang. Iya. Uh, saya sangat sedih dan minta maaf pada Kakang. Kenapa? Saya uh, saya tidak bisa menjaga Intan. Dia lenyap. Entah dibawa siapa dan kemana. Oh, untuk tugas yang begitu mudah pun, aku tak mampu. Sariti, Jangan kau terlalu menyalahkan dirimu. Kau justru sudah banyak membantu aku. Terima kasih, Kakang. Saya kira tak ada yang perlu dimaafkan, Sariti. Bukan salahmu. Sekarang, apa rencana Kakang? Hmm. Mencari Pangeran Purbaya dan Pangeran Karmapala. Juga mencari Intan Pandini, Kakang? Ah, jangan khawatir seluruh anggota pengemis tongkat merah akan diberitahu mengenai Intan. Mereka akan menjadi mata dan telinga kita, Kakang. Terima kasih, Sariti. Meskipun sebenarnya saya tidak berhak merepotkanmu. Tugas mereka hanya pasang mata dan pasang telinga saja, Kakang Saka. Tidak akan merepotkan mereka. Malah, mereka akan senang kalau bisa melakukan sesuatu untuk kita untuk Kakang. Dan sekarang Sariti. Iya, Kakang. Sangat menyesal bahwa sekarang kita terpaksa berpisah. Kakang mau kemana? Melaksanakan tugas dari yang guru. Mencari kedua pangeran itu. Kau sendiri bagaimana, Sariti? Apa rencanamu? Tidak ada, Kakang. Kau tidak ada tugas dari kakekmu? Atau dari perkumpulan pengemis tongkat merah? Tidak ada. Habis, apa yang akan kau lakukan? Ikut Kakang Saka. mungkin akan merupakan perjalanan panjang, melelahkan. Di sana sini hanya bahaya yang akan kita jumpai. Memangnya siapa yang takut bahaya? Siapa yang takut capai? Uh, hmm, bagaimana ya? Soalnya aku pria, kau wanita. Uh. Uh, lalu apa salahnya kakang kalau kau pria dan aku wanita? Memangnya kita mau apa? I iya, iya. Memang tidak mau apa-apa, tapi... Sebelum ini, kau selalu mengadakan perjalanan bersama Anting Wulan. Belakangan, bahkan dengan Intan. Ah, oh, Sariti. Tapi Wulan adalah saudaraku. Dan Intan... Uh, Apa salahnya berdua-dua begini? Kita tidak akan melakukan yang bukan-bukan kalau terpaksa bermalam, kita akan tidur di tempat yang berbeda. Memang, kami dari golongan perkumpulan pengemis. Tapi itu tidak berarti bahwa kami gampangan, kami murahan. Kami sangat menjunjung tinggi nilai-nilai susila. Saya sama sekali tidak sampai sejauh itu, Sariti. Aku tahu, aku tahu. Apa yang kau tahu? Kakang Saka malu berjalan bersama Sariti. Karena Sariti seorang pengemis. Sariti, mengapa kau berprasangka buruk seperti itu? Kau yang berprasangka buruk terhadapku. Aku yang jelek ini, yang tidak layak berjalan bersama seorang pendekar Ningsewu. Huh, baiklah, selamat tinggal. Huh. 兄弟，同路。 Dia yang sudah begitu terbiasa hidup di alam bebas dan keras. Sariti! Aku ingin bicara padamu! Mana anak itu? Oh, sesungguhnya lah anak itu begitu manis dan memikat. Sebaiknya cepat kutemukan Sariti. Aku tidak tega hatinya susah gara-gara aku salah kata. Ariti! Ah, Ternyata ia tidak memandangku rendah. Malah ia bilang begitu memikat. Kakang Saka, aku akan membuat kejutan untuknya. Kau akan melihat saliti yang lain, Kakang Saka. Semuanya ada di bungkalan ini. Baju yang lebih bagus, sedikit perangkat untuk sekedar mempercantik diri. akan aku lepaskan pakaian kerjaku sebagai pengemis. Ah, untung semak-semak ini begitu rapat melindungi diriku. selamat tinggal baju pengemis. Ah, dan sekarang, ah, semoga baju ini lebih menarik hati Kakang Saka. Oh. Sudah lama sekali kutunggu kesempatan untuk memakai baju ini. Ah, dan sekarang, rambutku pun perlu kurapikan. <laughs> Ah, akan kukenakan pita kecil pengikat rambut yang sesuai dengan warna gaunku. <laughs> Kalau nanti ketemu air, wajahku akan kubersihkan. Mudah-mudahan sebelum ketemu Kakang Saka, Sudahlah, tak boleh kelewatan supaya tidak kelihatan genit. Ah, apakah aku kini sudah secantik Intan? Ah, Intan. Ya ampun, apakah aku sudah begitu jahat? Sehingga dalam hati berharap, uh, semoga Intan tidak tertolong. Ah, Sariti, Sariti, kau sudah berpikir kelewat jauh. Ah, yang penting sekarang, ganti mengejar kakang Saka. itu? Di bawah pohon itu ada seorang wanita duduk sendiri. Aneh. Di tempat seperti ini. Biarlah. Kutanya siapa tahu dia melihat Sariti. Maaf, saya mengganggu. Barangkali Anda melihat seorang wanita berpakaian pengemis? Pengemis berpakaian kotor dan hina? Uh, memang agak kotor, tapi sama sekali tidak hina. Kalau tidak hina, mengapa kau menghinanya? Menghinanya? Hei, kau, kau. Apa kau kau? Ah, tak salah lagi. Kau Sariti. Ya, kau Sariti. Kau Sariti. Mengapa kau melihatku seperti itu? Mata keranjang. Sariti, kau cantik sekali. Sariti, kenapa kau ada di sini? Dan mau kemana? Mau kemana, mau kemana? Apa pedulimu? Kau, kau masih tersinggung rupanya. Seumur hidup tak akan kulupakan kata-katamu yang menyakitkan tadi. Aku minta maaf, Sariti. Aku minta maaf. Aku sama sekali tidak bermaksud menghinamu. Itulah sebabnya aku pondang panting mencarimu. Mau apa kalau sudah ketemu? Mau minta maaf padamu, Sariti. Maafkan aku. Baik, maafkan. Kau bilang ku maafkan. Mulutmu yang mengatakan. Tetapi hatimu tidak. Sejak kapan kau tahu isi hatiku segala? Ah, sudahlah. Marilah kita jalan bersama-sama. Perjalananmu akan panjang, melelahkan, penuh bahaya. Mana mungkin Sariti bisa mengikutinya? Oh, sakit hati rupanya. Lagi pula tidak layak kan? Seorang pendekar yang tersohor dan gagah berjalan bersama seorang pengemis. Jadi kau tidak mau jalan-jalan sama saya? Kau tadi yang keberatan, bukan aku. Baiklah, saya tidak keberatan. Itulah sebabnya saya mencarimu. Kecuali kalau... Kalau apa? Saya baru ingat. Hari ini kau ketemu dengan seorang pria gagah yang sangat menaruh hati padamu. Siapa? Saya tahu persis itu dari cara dia memandangmu, menegurmu, dan keterkejutannya begitu melihatmu. Siapa? <laughs> Jangan-jangan sekarang kau mempercantik diri untuk menemui dia. Jangan ngaco. Ayo, katakan siapa orangnya? Kakang Sureng Saru. Siapa lagi? Ngawur. Ah, kau ngawur. Kakang ngawur. Ampun, <laughs> ampun. Ampun, ampun. Kedua orang muda itu, Saka Palwaguna dan Sariti, akhirnya melakukan perjalanan bersama dengan gembira dan senang hati. Ya, kesedihan hati Saka Palwaguna karena ditinggalkan oleh Intan Pandini sedikit demi sedikit mulai terhibur oleh kebersamaannya dengan Sariti. Sekarang, mari kita lihat Bukit Tengkorak kembali. ramuan pemakai keraga yang ia tempatkan pada anyaman daun kelapa kering dan sebuah surat. Surat? Ya, surat dari Dewi Jampi untuk Yang Mulia. Semuanya ada dalam kantong ini Yang Mulia. Ini Yang Mulia. Kenapa Yang Mulia? Hmm, keparat si sengaja memperbaiki aku begitu sedikit ramuan ini. Hmm. Lihat Sari, lihatlah ramuan pemantik raga ini. Ini untuk satu bayi pun tidak akan memadai. Sementara di sini kita memiliki lebih dari 25 bayi. Tawar kau Tiang Sari. Ampun, ampun yang mulia. Saya tidak menyadari semua itu. Hmm. Ulang isi surat ini. Jaga baik-baik Intan. Dan saya pun akan jaga baik-baik rahasia Anda. oleh Dewi Jampi. Dan kemarahan itu ia salurkan dengan melempar-lemparkan pukulan geledeknya sehingga memekakan telinga seluruh penghuni bukit tengkorak. kau Jampi! Kau berani mengancam Baru kau kabur entah kemana! Awas! Kalau ketemu, tidak pernah akan lagi kau! Loh, Cing Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu andalan. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu? Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol, obat flu andalan. Prokol sirup, produksi Kalbe Farma. Bagaimanakah rencana jerangkong hidup selanjutnya terhadap para bayi itu setelah ia gagal memperoleh ramuan penghambat raga dari Dewi Jampi? Bagaimana pula nasib Intan Pandini, Raden Purbaya, Raden Karmapala, serta anak Neng yang saat ini berada dalam kekuasaannya? Bagaimana pula perjalanan Saka Palwaguna dan Sariti maupun kelompok Sewu lainnya? Nah, pendengar sekalian, ikutilah serial Babat Tanah Leluhur dalam episode 3 Rahasia Bukit Tengkorak yang dipersembahkan oleh Prokol Obat Lu Andalan dan Kalpanak Pembasmi Panu, Kadas, Kurap, dan Jamur Kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.